Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan kepada kita kehidupan setelah ia mematikan kita. Ini berarti wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi hambanya yang lebih baik dari hari sebelumnya. Maka wajib setiap kita bersyukur dengan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya ini kemudian menggunakan nikmat tersebut dengan mendekatkan diri kepadanya mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman beliaulah yang telah berjihad menyampaikan risalah menunaikan amanah sehingga sempurna petunjuk bagi manusia tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Melainkan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak wafat kecuali agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Dina. Hari ini kata Allah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan umat ini di atas jalan yang terang benderang. Saking jelasnya agama ini diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamnya laksana siang. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan engkau, aku tinggalkan kalian dalam suasana yang terang benderang malamnya laksana siang. La yazighu anha illa halik. Tidak seorang pun yang menyimpang dari jalan yang terang benderang itu melainkan dia akan binasa. Lalu para sahabat sesudahnya, Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum yajma'i ajmain berjalan di atas jalan yang terang benderang tersebut, memegang teguh ajaran Nabi mereka yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka pegang teguh. Dan mereka wariskan kepada kepada generasi sesudahnya yaitu generasi tabi'in yang mengikuti jejak-jejak para sahabat. Dan begitu selanjutnya hingga berlalu tiga generasi utama ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Al-Bukhari khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia itu adalah generasiku di masa aku, para sahabat. Kemudian orang-orang sesudahnya para tabi'in. Kemudian orang-orang sesudahnya tabi' tabi'in. Tiga generasi emas Islam ini. Lalu setelah itu muncullah fitnah-fitnah. Dan begitu seterusnya hingga akhir zaman di mana kita berada ini. Maka fitnah-fitnah laksana gelombang lautan menerpa jiwa-jiwa yang lemah, hati-hati yang tidak memiliki keimanan yang kuat, fitnah-fitnah dalam agama yaitu fitnah syubhat yang menyesatkan maupun fitnah-fitnah dunia, fitnah syahwat yang mencampakkan manusia dalam kesesatan yang mencampakkan manusia dalam syahwat, dalam dosa dan maksiat bergulung-gulung, bertubi-tubi menerpa manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah Itulah kondisi di mana kita berada hari ini. Kondisi zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah di sini maksudnya kekacauan, perkara-perkara yang tidak jelas, di mana sulit bagi seseorang membedakan antara yang hak dan batil. Dan fitnah ini ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sesuai dengan judul kita atau tema kita pagi hari ini, yaitu mutiara akhlak di zaman penuh fitnah. Maka kita awali dengan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Habibun al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira." wa مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه yabi'u من الدنيا. Artinya Bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal. Fitanan ka qita'il lail sebelum datang fitnah-fitnah seperti penggalan malam al-muslim yang gelap gulita saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat seperti kata Nabi saw, alaihi wasallam seperti penggalan malam yang gelap gulita itulah dia gambaran fitnah yang akan muncul Rasulullah saw alaihi wasallam jauh-jauh hari 1400 tahun yang lampau telah mengingatkan kita bahwa akan datang suatu masa di mana fitnah ketika itu laksana malam, gelap gulita. Maksudnya sulit bagi orang untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semuanya serba terbalik. Lihatlah kehidupan kita di zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan langsung di hadis tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan Seseorang itu di pagi harinya dia dalam keadaan mukmin, istiqomah, duduk mengaji. Wa yumsi Petang harinya dia telah kafir, naudzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau petang harinya dia mukmin. Salat. Berzikir dan berdoa pagi harinya dia telah kafir. Hadis yang singkat ini berisi pelajaran-pelajaran yang sangat dalam. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah melakukan amal di zaman penuh, fit, penuh fitnah ini di mana syahwat terus menerpa kehidupan manusia tidak peduli orang yang mengaji maupun tidak mengaji seorang yang sholat ataupun tidak sholat orang yang soleh ataupun tidak soleh semuanya diuji fitnah juga berarti ujian diuji di antara ujian tersebut adalah fitnah syahwat. Syahwat terhadap dunia ini, syahwat terhadap harta ia membuat manusia lalai dan lengah. Lupa bahwa dia hidup di dunia ini adalah gharib. Seorang perantau, seorang yang asing, orang yang merantau dan berada di negeri asing dia pasti akan kembali, cepat atau lambat. Lupa bahwa dia itu adalah orang asing di dunia ini, ini bukan tempat dia. Bahwa dia akan kembali ke kampung akhirat, akan kembali menghadap orang Rabbnya. Lupa dia bahwa dia itu taubahnya seperti Abir sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau Anda sedang dalam perjalanan, bagaimana sikap Anda? Apakah ketika Anda beristirahat, Anda akan berlama-lama? Tidak. Taubahnya Anda sedang melakukan perjalanan, lalu letih dan lelah, beristirahat di bawah sebuah pohon. Tentu Anda akan meninggalkan pohon tersebut. Nabi kita yang mulia bersabda, Ishfid dunia dunya ka'annaka gharib." Hiduplah engkau di dunia dan hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau ini seorang asing. Au abir sabil atau seorang yang sedang menyeberang jalan atau seorang yang dalam perjalanan, musafir. Bagaimana kalau seorang musafir itu? Iza amsayta fala tantazir sabah wa iza asbahta fala tantazir Apabila engkau berada di petang hari, jangan tunggu pagi. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan tunggu hingga petang. Itu dia Nabi kita yang mulia bersabda, badiru, bersegera, jangan ditunda amal soleh itu. Sebelum datang fitnah, ketika fitnah men melandamu, menerpamu, barangkali engkau tidak akan bisa lagi beramal soleh. Badiru, bersegeralah. Ini menandakan menyegerakan amal soleh itu akan membentengi kita. Baik fitnah syahwat maupun subhan. Sebagai contoh. Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini subhanallah ujiannya bahkan dari kecil dia sudah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dari kecil dia sudah diuji dengan kedengkian saudara-saudaranya. Kemudian dicampakkan oleh saudaranya di dalam sumur. Kemudian dijual. Jadi budak. Kemudian setelah dia tumbuh dewasa, diuji lagi dengan fitnah seorang wanita, syahwat. Fitnah syahwat. Wanita itu adalah wanita yang cantik Wanita itu adalah majikannya. Wanita itu adalah istri penguasa. Kaya raya. Lengkap semuanya. Yang berusaha menggodanya, berusaha mengajaknya untuk berbuat maksiat. Laula arra'a burhana rabbih. Kalaulah tidak karena dia melihat tanda-tanda, bukti-bukti ayat-ayat dari Tuhannya kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang diselamatkan karena keikhlasannya. Lihat, ikhlas. Amal amal sebuah amal tidak dikatakan sebagai amal soleh kecuali jika dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mal," bersegeralah kan melakukan amal soleh Fitanan kita lailil muslim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang laksana malam yang gelap gulita. Maksudnya di sini bersegeralah kalian melakukan amal soleh yaitu yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan juga yang sesuai dengan tuntunannya. Ketika seseorang beramal dengan ikhlas, maka dia akan selamat. Orang-orang yang ikhlas hatinya menjadi bersih. Maka mudah bagi dia membedakan antara yang hak dan batil. Orang-orang yang beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memiliki panduan. Maka rambu-rambu pertama di zaman penuh fitnah ini adalah menyegerakan amal soleh yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan amal tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan selamat kita dari fitnah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim. Di antara amal soleh di zaman fitnah ini yang mesti dijaga oleh seorang muslim dan itu adalah amalan yang sangat penting yaitu solat lima waktu berjamaah ini adalah benteng dari fitnah. Kenapa? Karena dengan berjamaah seorang muslim akan semakin kokoh. Sesungguhnya syaitan sebagaimana juga seekor serigala. Serigala ketika dia mengintai mangsanya, domba-domba atau bahkan lihat hewan-hewan buas singa, harimau. Ketika dia mengintai mangsanya, rusa atau juga hewan kambing domba yang berkelompok, dia akan intai terus. Hingga apabila ada satu ekor dari domba tersebut atau kambing terpisah dari rombongannya, dari kelompoknya, terpisah, itulah yang akan dimangsa oleh serigala itu. Begitu juga orang yang berjemaah apabila dia rajin berjamaah, sholat berjamaah, maka dia akan terbentengi dari godaan-godaan syaitan yang berusaha meniupkan subhat dan syahwat pada diri manusia. Ketika setiap kali gelombang-gelombang syahwat itu berusaha menerpa diri Anda, maka datanglah saatnya Anda kembali masuk ke dalam benteng pertahanan Anda. Sholat lima waktu. Lima kali sehari semalam. Membentengi diri anda. Maka sholat lima waktu menjadi benteng yang akan menjaga seseorang dari fitnah syubhat maupun syahwat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata 'anil fahsya'i wal munkar"? Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila dilakukan dengan ikhlas. Apabila dilakukan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Ketika anda betul-betul mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangan anda. Seolah-olah anda betul-betul menyerah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan diri anda. Tunduk dan patuh. Ketika itu Allah akan menjaga. Melindungi anda dari segala macam bentuk godaan-godaan syaitan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali ini rahasianya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan solat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah solat isya dan subuh. Orang-orang munafik itu diumpamakan di dalam Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti batang kayu yang lapuk. Keropos di dalamnya. Barangkali di luarnya nampak bagus. Tetapi di dalamnya keropos. Telah dimakan oleh rayap. Goyah. Setiap ada teriakan, setiap ada sesuatu, dia mengira tertuju kepada dia. Begitulah orang-orang yang keropos jiwanya gersang, tidak punya kekuatan. Mudah sekali terpengaruh oleh syubhat, oleh syahwat. Tetapi orang-orang yang menjaga ibadahnya, menghadiri sholat jamaah, dia akan terbentengi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atqalus salati alal munafiqin al isya wal fajar Salat yang paling berat bagi orang munafikin yaitu salat isya dan salat subuh. Kalau saja mereka tahu apa yang ada di dalam salat isya dan subuh itu, keutamaan-keutamaannya. Kalau saja law ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, la atauhuma habwa, kata Nabi yang mulia. Niscaya mereka akan mendatangi salat isya dan subuh berjamaah itu walaupun dengan merangkak. Apalagi salat subuh. Orang yang pergi sholat subuh berjamaah. Maka dia tahta zimmatillah. Di bawah perlindungan Allah. Hingga petang hari. Dia berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah tadi hadis yang mulia tadi? Hadis di awal tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Segeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang bagaikan malam gelap gulita. Pagi harinya dia mukmin, siang harinya kafir ketika seseorang melaksanakan ibadah, salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cahaya, terjaga, terlindungi, terbentengi. Maka diharapkan dia bisa terjaga hingga petang harinya. Kemudian mungkin ini pula rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan betul agar kita menjaga salat asar. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Wa lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat kalian. Khususnya solat yang tengah yaitu asar. Bahkan para sahabat dahulu mereka memandang kehilangan harta, kehilangan keluarga mereka lebih baik daripada kehilangan solat, solat asar berjamaah. Kenapa? Karena solat asar adalah solat menjelang petang. Sehingga dengan melakukan itu kita kembali terjaga, terlindungi, terbentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yaitu ibadah yang mesti kita lakukan di zaman penuh fitnah ini yang mesti kita jaga yaitu menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah di masjid. Yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Salat malam tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memeriksa perkemahan prajuritnya dalam perang Qadisiyah malam hari mereka beristirahat, beristirahat. Setelah siang harinya berperang, saat berjalan-jalan berkeliling memiksa, memeriksa pasukannya. Semua istirahat, tidur, lelap. Lalu dia saksikan ada satu tenda masih ada salah seorang prajurit yang tidak tidur. Dia dekati. Ternyata prajurit ini menunaikan sholat tahajud. Maka sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Min huna ya'tin nasru insyaallah." Dari sinilah datang kemenangan itu insyaallah. Dari sinilah datangnya kemenangan itu insya Allah. Dalam perjalanan hidupmu wahai saudaraku, engkau berada dalam peperangan. Bahkan semenjak pertama kali engkau dilahirkan musuhmu yaitu iblis dan bala tentaranya berusaha untuk menyesatkanmu. Engkau berperang hingga akhir hayatmu. Dan tidak ada kekuatan itu. Jika engkau meninggalkan sholat malam, sholat tahajud, Solat yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya yang mulia. Solat di mana seseorang berada di sepertiga malam terakhir di saat Robnya yang mulia turun ke langit dunia lalu menanti hambanya tersebut bermunajat menengadahkan tangannya meneteskan air mata memohon ampunan meminta kekuatan kesempatan emas Allah menanti Anda berdoa, meminta untuk dikabulkannya. Mana orang-orang yang berdoa agar aku kabulkan? Mana orang-orang yang meminta ampun agar aku ampuni? Mana orang yang meminta agar aku beri? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Muslim. Itulah dia kekuatan. Ketika Anda berhasil mengalahkan nafsu Anda, lalu Anda bangun hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Bahkan barangkali keluargamu sendiri pun tidak tahu. Kalaulah bukan karena keikhlasan, kalaulah bukan karena ketundukan dan kepatuhanmu, barangkali engkau tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian yang ketiga, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, benteng kita dari fitnah, subuhat dan syahwat. Rujuk kepada ilmu dan ahlinya. Rujuk kepada ilmu dan ahlinya. Dengan ilmu semua menjadi terang. Dengan ilmu Anda memiliki penyaring, filter. Dengan ilmu Anda bisa menimbang antara dua perkara, membedakan antara yang hak dan batil. Dan dengan bertanya kepada ahli ilmu, kembali kepadanya, maka akan Anda akan bisa selamat dari syubhat-syubhat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa memerintahkan kita untuk mengembalikan perkara-perkara yang atau situasi-situasi yang penuh dengan kemelut kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri Kalaulah kita mengembalikan perkara-perkara kita tersebut kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul, kepada hadisnya, kepada ulil amri minhum, la alladhina yastambituna minhum. Minhu. Mereka pasti tahu apa yang bisa diambil, disimpulkan dari masalah tersebut. Kalaulah datang satu perkara kepada mereka minal amni awil khaufi azu azauhu fa idza ja'ahum min fa idza ja'ahum al amri fa idza ja'ahum amrun al khawfi al amni al khawfi adauhu walau rudduhu ila Allah war rasul wa ila umri wa ila ulil amri minhum kata Allah maka apabila datang kepada mereka suatu perkara dari keamanan ketakutan maksudnya berita-berita informasi-informasi subhat-subhat datang kepada kaum muslimin. Lalu mereka menyebarluaskannya. Fa'idha jahum amrum al ammi awil khawfi adau adau bi. Lalu mereka menyebarluaskannya. Falau rudduhu ilallahi wa rasul. Kalau saja mereka mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa ila ulil amri minhum dan juga kepada pemimpin mereka. Pemimpin di sini termasuk ahlul ilmi, ulama, bahkan mereka lah sebenarnya pemimpin yang sesungguhnya. Tempat bertanya, tempat kita kembali. Kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Apabila datang suatu berita, permasalahan yang terkait dengan permasalahan umat, permasalahan kaum muslimin, tanpa teliti, tanpa bertanya kepada ahlul ilmi, tanpa mengembalikannya kepada ilmu yang hak yaitu Al-Quran dan Sunnah, mereka langsung menerima, langsung mereka sebar luaskan. Ternyata itu hanyalah berita-berita bohong. Ternyata sikap yang mereka ambil keliru dan salah. Karena tidak berpandukan kepada ilmu dan para ulama. Karena ketika fitnah datang, maka ulama lah yang paling tahu. Orang-orang awam tidak mengetahuinya. Ketika fitnah sudah berlalu, baru masyarakat awam tahu. Oh, ternyata itu salah. Falau rudduhu ila Allah, kalau saja mereka mengembalikannya kepada Allah, wa ila rasuli dan kepada Rasul, wa ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastambituna yastambitunahu minhu. Mereka pasti tahu apa yang mereka bisa simpulkan, putuskan apa sikap yang benar terhadap masalah tersebut saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kebanyakan terjadinya kerusakan-kerusakan adalah akibat semangat yang berapi-api dari sebagian kaum muslimin tidak dilandaskan kepada ilmu dan tidak dibimbing oleh para ahli ilmu. Sehingga akhirnya timbul kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin bahkan di tengah umat manusia. Sebagai contoh, apa yang terjadi di belahan bumi di timur tengah sana? Kita dengar tentang ISIS, Daulah Islamiyah, Irak, dan Suriah. Nah, mereka ini jauh dari ilmu dan para ulama. Tidak ada satupun ulama yang bersama mereka dan mereka pun tidak berpandukan kepada para ulama. Sehingga akhirnya perbuatan itu lebih banyak merusak daripada mendatangkan kebaikan. Hanya karena semangat, hanya karena ikut-ikutan, bahkan sebagai sebagian kaum muslimin yang yang ada di negeri kita ini hanya mendengar berita saja. Menonton berita, membaca di internet, di berita-berita, dari mulut ke mulut, langsung terbakar semangatnya, bergelora. Seolah olah itu adalah benar. Kalau saja dia kembalikan, kalau saja mereka kembalikan perkara tersebut kepada Allah, kepada kitabullah, apakah memang benar itu? Sesuai dengan timbangan kitab Allah. Kalau saja mereka kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menegakkan agama yang mulia ini. Kalau saja mereka kembalikan kepada ulil amri mereka, pemimpin mereka, baik para ulama maupun pemimpin-pemimpin muslim yang lainnya. Niscaya mereka akan bisa bersikap dengan benar. Berada di atas jalan yang lurus, tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang. Jadi yang ketiga yaitu berpegang kepada ilmu dan ahlul ilmi. Di zaman sekarang ini wahai saudaraku wahai saudariku, wajib bagi kita untuk mendekatkan masyarakat dengan ilmu dan ulama. Dengan ilmu seseorang menjadi paham agama. Dengan ahli ilmu seseorang bisa meminta fatwa dalam menentukan sikap dan menyelesaikan berbagai macam problema serta permasalahan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah betul-betul ahlul ilmi, para ulama-ulama Rabbani, orang-orang para orang-orang yang betul-betul berilmu, amanah, terpercaya, mengamalkan ilmunya, bermanhaj yang benar, meneladani, mengikuti para ulama-ulama salafus Saleh. Bukan sekedar orang-orang yang pandai ceramah, pandai pidato, jago dalam menulis, mengolah kata-kata. Bukan setiap orang yang pandai ceramah ulama bukan setiap orang yang pandai beretorika adalah ahli ilmu. Bukan setiap orang yang pandai menulis. Walaupun dalam masalah agama. Maka dia adalah orang yang tepat untuk bertanya. Tidak. Ahli ilmu yang sesungguhnya adalah orang-orang yang betul-betul menimba ilmu itu langsung dari sumbernya. Dari Al-Quran. Dari As-Sunnah As-Sahihah melalui para ulama-ulama yang terpercaya. Mengikuti jejak-jejak salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Itu yang patut dijadikan sebagai pegangan. Tempat bertanya, tempat belajar. Menuntut ilmu agama. Yang ketiga tadi, ilmu dan ulama. Kemudian yang keempat wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Perkara yang keempat di zaman penuh fitnah yang harus kita jaga yaitu menjaga lisan kita. Dan menjaga lisan di sini bukan hanya sekedar bicara. Di zaman sekarang orang berbicara bukan hanya dengan lidahnya, dengan tulisannya pun orang orang berbicara. Maksud di sini adalah menjaga lisan kita tidak membicarakan setiap apa saja yang kita dengar kecuali dengan tathabbut. Teliti, bahkan kalaupun yang kita dengar itu benar, harus kita pertimbangkan lagi apakah berguna bagi umat ini atau tidak atau bahkan bisa menimbulkan keresahan, kekacauan, keonaran, perpecahan. Kalau yang benar saja harus kita timbang. Apalagi yang tidak jelas kebenarannya saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim salah seorang sahabat sebagai jabiah, sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat, pergi ke suatu kampung. Nah, karena orang kampung tersebut terlambat mengantarkan zakat, Maka pergilah dia. Orang kampung tersebut tahu bahwa utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Lalu mereka berkumpul di luar kampung untuk menyambutnya. Orang ini, sahabat yang ditugaskan ini, dia belum sampai lagi. Tapi hanya dia melihat orang banyak berkumpul dari kejauhan dan dia mendengar berita itu. Maka dia berprasangka orang tersebut tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang kampung tersebut tidak mau menyerahkan zakatnya. Padahal dia belum sampai ke kampung itu. Baru mendengar dan melihat dari jauh. Banyak orang berkumpul dan dia mendengar. Orang-orang ramai menunggunya. Dan dikiranya orang tersebut bermaksud menahan zakat mereka. Pulang dia. Disampaikannya berita tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir-hampir saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukannya untuk memerangi orang tersebut sehingga orang kampung tersebut datang orang orang suku tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan duduk perkaranya lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat yang memerintahkan kita apabila datang orang fasik binabain in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu apabila datang kepada kalian orang-orang fasik maka tabayyun teliti kebenarannya, beritanya. Di zaman sekarang ini manusia begitu cepatnya mendengar berita, membaca berita hanya melalui internet, tidak jelas siapa penulisnya, dari mana asal usulnya, lalu tiba-tiba sudah menyebar kemana-mana. Permasalahan-permasalahan besar yang terkait dengan umat ini terjadi kekacauan. Fatabayyanu maka telitilah. Agar apa? agar kita tidak salah dalam langkah dan juga tidak salah dalam menghakimi seseorang, golongan, kelompok atau satu perkara. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di akhir zaman ini lidah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan sambil memegang lidahnya, tidak ada lagi yang berhak untuk dipenjara, ditahan kecuali ini kata beliau. Itu pula lah yang dipesankan oleh Nabi kita yang mulia kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Amsik alaika hada, Tahan, pegang lidahmu ini. Muaz heran radhiyallahu anhu. Ada apa dengan lidah ini? Saudaraku, di zaman penuh fitnah ini, seseorang bisa saja dia sanggup memelihara jenggotnya. Seorang muslimah sanggup memelihara hijabnya bahkan keluar memakai cadar, sanggup. Tetapi banyak orang tidak sanggup untuk menahan lidahnya dari mengribah, menggunjing, berbohong, berdusta, menyebarkan apa saja tanpa tetap Amsik alaika hadza, tahan lidahmu ini Sahabat Muaz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dihisap karena perkataan kita?" Anuhasabu bi alsinatina, apakah kita akan dihisap dengan apa yang kita ucapkan, dengan lisan kita? Lalu Nabi kita yang mulia bersabda, Thaqilatka ka ya Mu'ad. Celaka engkau hai Mu'ad. Kalimat ka ini ungkapan yang biasa dibaca diucapkan oleh orang-orang Arab. Nah, thaqilatka ka ya Mu'ad. Ayakubbun nas ala wujuhim finnar illa hasaidu al sinatihim. Bukankah manusia itu diseret, disungkurkan ke dalam api neraka melainkan karena buah hasil dari apa yang mereka ucapkan dari lidah mereka. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata di zaman penuh fitnah ketika itu, di zaman fitnah ketika terjadi perselisihan antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika itu Abu Hurairah dia berkata Abu Hurairah atau Anas bin Malik dia berkata Abu Hurairah, "Hafiztu haditsaini An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal awal, adapun yang pertama qad hadastu qad haddatstukum bih. Adapun hadis yang pertama telah aku sampaikan kepada kalian. Wa ammat tsani, adapun yang kedua, law haddatstukum bihil an laquti'at hadhihi. Adapun hadis yang kedua, kalau aku sampaikan kepada kalian sekarang, ini pasti akan terputus leher saya ini. Itu zaman fitnah, di mana kaum muslimin berselisih. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Dia ada meriwayatkan sebuah hadis terkait masalah itu. Tetapi kalau disampaikannya, maka akan membahayakan. Termasuk membahayakan dirinya. Dia tahan itu. Lihat, sekalipun itu benar, tidak mesti harus ketika itu kita sampaikan. Kita harus lihat. Jadi fikih itu, sunnah itu bukan hanya sekedar memahaminya. Tetapi juga harus ada fikihnya dalam menerapkannya. Fikih dalam memahami dan fikih juga dalam dalam menerapkan. Sehingga tidak terjadi fitnah, kekacauan, keresahan, keretakan di tengah kaum muslimin. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu juga. Ketika oh bukan sahabat Anas bin Malik, sahabat uh, tabi'in Al Hasan Al Basri menegur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ketika itu Anas bin Malik meriwayatkan menyampaikan hadis kepada Al Hajjat bin Yusuf al Thaqafi. Hadis tentang apabila ada seseorang apabila ada dua uh, saya ingat-ingat dulu hadisnya hadis tentang larangan e, tentang bolehnya memerangi orang-orang yang melawan kepada pemimpin kalau tidak salah. Nah, tetapi karena Anas bin Malik menyampaikan hadis itu kepada Al-Hajjaj, seorang pemimpin yang zalim, yang mudah membunuh manusia hanya karena sekedar subhat saja, sesuatu yang belum jelas, Al Hasan Al Basri menegur waktu itu. Ditegurnya sahabat Anas bin Malik, kenapa engkau sampaikan kepada Hajjaj? Dia khawatir itu dijadikan sebagai alat hadis tersebut. Sebagai dalil oleh Anas bin Malik untuk membunuh manusia. Dipakai oleh Al-Hajjad untuk membunuh manusia. Karena Al-Hajjad bin Yusuf al ini terkenal pemimpin, panglima yang membunuh banyak kaum Muslim termasuk para ulama. Bahkan Abdullah bin Zubair dialah yang membunuhnya Radiyallahu anhu. Termasuk juga tabi'in tabi'in yang lainnya seperti Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya. Nah, Al Hasan Al Basri khawatir hadis yang disampaikan oleh Anas tadi dijadikan sebagai dalih oleh Al Hajat untuk membunuh kaum muslimin. Maka harus berhati-hati. Jaga lidah kita. Kalau saja sesuatu yang hak, yang sudah jelas benar, kalau disampaikan bisa menimbulkan keresahan, kekacauan dan mudarat yang lebih besar, kita tahan. Ingat sebelum itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah menaklukkan kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berniat merenovasi Ka'bah, mengembalikan Ka'bah itu persis seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di atas pondasi Ibrahim. Tetapi beliau tunda itu, tidak jadi beliau kerjakan. Kenapa? Karena orang Mekah baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah? Laula anna qaumaka hadithu ahdin bil kufri labanaitul ka'bah ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena bangsamu, umatmu, kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, baru memeluk agama Islam, baru meninggalkan kekufuran. Kalau bukan karena itu, niscaya aku akan bangun kembali Ka'bah ini sesuai dengan kawahid Ibrahim, pondasi-pondasi Ibrahim. Karena Ka'bah yang sekarang itu wahai saudaraku, itu bagian utaranya itu ada yang keluar dari bangunan Ka'bah, Hijr Ismail itu. Karena sesungguhnya dahulu yang aslinya ketika dibangun oleh Ibrahim, sebagian dari Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah. Dan pintunya juga ada dua, sekarang kan cuma satu. Nah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menguasai Mekah berhasil Mekah kembali kepada kaum pangkuan kaum muslimin ditaklukkan. Beliau ingin mengembalikan Ka'bah seperti sedia kala. Tapi tidak jadi. Beliau khawatir kalau dirubah nanti orang ini baru masuk Islam. Khawatir nanti mereka akan berbalik lagi. Lihat. Di sini juga bisa kita ambil kesimpulan akhlak yang kelima di zaman penuh fitnah ini ada adamul isti'jal, tidak tergesa-gesa dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Ada tahapan-tahapannya. Ada hal-hal yang memang sudah bisa kita sampaikan. Ada yang hal-hal yang kita tahan dahulu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika Bayatul Aqabah Bayatul Aqabah yang kedua. Hadir ketika itu lebih dari 60 orang sahabat dari Madinah. Utusan kaum Ansar. Di atas gunung atau bukit Aqabah itu, di bawah kota Mekah, di lembah, di atas bukit tersebut. Mereka bersumpah setia, berbayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keimanan, bayat dan sumpah setia bahwa mereka akan menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela mereka baik dalam keadaan suka maupun duka baik dalam keadaan senang maupun sulit lalu mereka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau engkau mau wahai Rasulullah jika engkau ingin kami akan turun ke lembah itu dan kami hunus pedang kami kepada mereka ini 60 lebih pasukan berani mati ini siap kalau engkau mau perintahkan kami kami akan turun ke Mekah itu kami akan bunuh mereka sekarang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma umirtu bihada. Aku tidak diperintahkan melakukan ini. Allahu akbar. Bisa saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baik lakukan bunuh Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya banyak itu lagi tokoh-tokoh kafir yang menghalangi Islam. Tapi kalau saja dilakukan itu, bagaimana dengan orang-orang Arab lainnya di sekitar itu? di luar Mekah akan mendengar berita tersebut. Apa jadinya? Apa pandangan mereka nanti terhadap Islam? Belum lagi akan mereka akan bangkit semuanya melawan Islam yang ketika itu masih kecil. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun memiliki pasukan yang setia ini, tapi dia tahu kaum muslimin masih lemah, belum saatnya, tidak akan ada gunanya, bahkan menimbulkan mafsadah yang lebih besar kerusakan yang lebih besar. Barangkali kalau di zaman itu sudah ada bom, itu yang akan mereka bawa. Kami akan ledakkan, hancurkan mereka nih. Tapi kata Rasulullah, waktu itu kan masih adanya pedang cuma. Kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan melakukan ini. Lihat. Ini pentingnya. Tidak tergesa-gesa, adamul istijal, tasarru' khususnya di zaman penuh fitnah ini agar tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan dan mudarat yang lebih besar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebelum kita bertanya jawab, di zaman penuh fitnah ini termasuk perkara yang penting bagi kaum muslimin yaitu menjaga ukhuwah, persaudaraan mereka, menjaga persatuan mereka. Karena persatuan, persaudaraan mereka di atas jalan yang benar, di atas akidah yang benar, itulah sumber kekuatan mereka. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bersaudara. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kaum muslimin ini bermusuhan, generasi awal kita. Dahulu mereka saling berperang, Ansor itu di antara suku-suku Ansor itu di, di Madinah itu Aus dan Khazrat mereka saling berperang dahulunya. Bangsa Arab saling berperang. Begitu juga manusia di negeri kita ini saling berperang satu dengan yang lainnya, terpecah belah. Kemudian disatukan oleh Islam. Kalau harta yang menyatukan tidak akan bisa. Tetapi akidah yang mengikat kita. Wadhkuru iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian ini saling memusuhi, saling tidak mengenal, saling membelakangi. Lalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di zaman ini di mana manusia menjadi lemah karena urusan-urusan dunia, saling membunuh, saling berpecah belah, saling menyakiti dan zalim menzalimi karena urusan dunia sehingga mereka menjadi lemah, maka wajib kita menyadarkan, mengingatkan kaum muslimin untuk menjaga persatuan, kembali kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, tidak berselisih, menjauhi perselisihan, perpecahan, Kalaupun ada perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah yang dibolehkan di situ seseorang berbeda memegang pendapat yang dia yakini dalam masalah-masalah yang para ulama dahulu juga berbeda, maka harus tetap dijaga persatuan dan kesatuan. Persaudaraan harus bisa saling toleransi sesama kaum muslimin dalam masalah-masalah tersebut. Namun akidah, konsep dalam beragama, konsep dalam menimba ilmu agama ini di antara kaum muslimin harus sama. Sumber-sumber tempat mereka menimba ilmu itu, mengambil agama itu yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, asar para sahabat. Itu harus harus sama. Karena itu yang menyatukan menyatukan mereka. Nabi kita yang mulia sudah mengingatkan di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam at tirmidzi Abu Daud dan lain-lainnya dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu termasuk wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sakitnya menjelang wafat Beliau berkata, "Innahu may ya'ish minkum fasayara Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup nanti sesudahku pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Lihatlah di zaman sekarang, perselisihan yang banyak. Kaum muslimin terkotak-kotak. Berfirqah-firqah, bergolongan-golongan, setiap kelompok, setiap golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, mengklaim mereka yang benar, yang lainnya sesat, yang lainnya kafir. Sebagian kan seperti itu. Sehingga banyak orang awam bingung. Akhirnya mereka menjauh, tidak mau belajar agama, takut. Rasulullah berikan kuncinya. Innahu may minkum ba'di Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup nanti sesudahku fasayara ikhtilafan katsira akan melihat perselisihan yang banyak, fitnah, subhat-subhat, berbagai macam seruan-seruan. Ketika itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Saat terjadi perselisihan yang banyak itu, terjadi kekacauan, banyak fitnah, pegang teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ini menandakan bahwa jalan keluar kita yang harus kita pegang yang akan bisa menyatukan kita dari perpecahan dan perselisihan tersebut adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Adlu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Kalau kita makan sesuatu yang keras, kita gigit di situ agar tidak lepas. Makan daging misalnya, supaya tidak lepas kita gigit dengan gigi rahim kita. Kalau di sini tidak kuat. Ini ungkapan atau kinaya permisalan agar kita tidak melepaskannya. Abdu alaiha bin nawajiz. Pegang teguh. Iyakum wa muhdathatil umum Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang tidak ada sumbernya tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang baru dalam agama tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga salah satu penyebab kalian berpecah belah, berselisih satu dengan yang lainnya. Lihat Nabi kita yang mulia memberikan jalan keluar agar kita tidak terombang ambing, tidak bercerai berai, tidak terpecah belah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini dia sebagian rambu-rambu akhlak yang mesti kita jaga di zaman penuh fitnah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita sehingga kita berusaha menjaga diri kita dari fitnah baik syubhat maupun syahwat dan persatuan kaum muslimin tetap utuh sehingga kekuatan yang hilang dari mereka kembali dan mereka bisa kembali meraih kejayaan mereka seperti dahulu pendahulu-pendahulu mereka, generasi salafus soleh dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya. Sekitar 15 menit ke depan. Biasanya pertanyaannya langsung atau silakan. Iya Pak, silakan. Ya. Pertanyaan yang bagus Ustaz tentang khawarij. Apa itu khawarij? Katanya ISIS itu khawarij. Khawarij ini bentuk flular dari kata kharijah. Artinya orang yang keluar. Keluar di sini maksudnya keluar dari persatuan kaum muslimin atau keluar memberontak melawan kepada pemimpin yang sah. Itu khawarij. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawarij ini belum ada, tetapi sudah ada benih-benihnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Taif, ketika itu kaum Muslimin Fatuh Mekah lalu perang Taif menang, sehingga banyak rampasan perang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-baginya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Zulkhuwaisirah namanya. Ditariknya serban Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah serban itu kan ada ekornya yang panjang itu. Ditariknya sehingga hampir tercekik leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi yang mulia, Hai Muhammad, adil. Wahai Muhammad, kamu bagi dengan adil. Fa inna hadza laisa min malika wa laisa min mali abik. Ini bukan hartamu, bukan harta bapakmu. Bagi dengan adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata dengan lembut, siapa lagi yang akan adil kalau saya tidak berbuat adil? Sahabat Umar yang melihatnya marah. Kok berani orang ini memperlakukan Rasulullah seperti itu? Lalu berburuk sangka menuduh Rasulullah tidak adil? Terlancang maka dia berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku tebas, aku pancung orang munafik ini. Apa kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kepada Umar? Da'hu ya Umar, biarkan wahai Umar. Sesungguhnya dari sulbi orang ini kelak akan muncul keturunan-keturunannya. Orang-orang yang kalian merasa kerdil melihat ibadah kalian dibandingkan mereka tahkiru salatakum bisalatihim. Salat kalian merasa kerdil, kecil dibandingkan salat mereka. Wasiyamakum bisiyamihim. Puasa kalian itu sedikit dibandingkan puasa mereka. Yaqra'unal quran Mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum. Tapi tidak melewati kelongkongan mereka. Yakhrujuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya kama kharajas sahmu sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Nah, hadis ini banyak lafaznya. Di antaranya juga Rasulullah sebutkan di dalam riwayat lafaz lain, mereka kelak akan membunuh orang-orang Islam, meninggalkan orang-orang musyrik, meninggalkan orang-orang orang-orang kafir. Bahkan dalam hadis lain juga lanjutan hadis itu Rasulullah katakan, kalau aku berjumpa dengan mereka, idza laqituhum, aku pasti akan memerangi mereka, laqataltuhum qatla'at Aku akan memerangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Nah, ini bibitnya, benihnya. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khawarij akan muncul nanti dari keturunan orang ini. Dari hadis ini, dari kisah ini ada beberapa kesimpulan. Yang ciri-ciri orang khawarij itu dari zaman, dari masa ke masa sama saja. Pertama ciri-ciri orang khawarij itu mereka suka memberontak dan melawan kepada pemimpin yang sah. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang mulia, mereka tuduh tidak adil dan mereka itu senantiasa alasan mereka itu menuntut keadilan. Di zaman Utsman mereka memberontak juga alasannya menuntut keadilan, menuduh Utsman tidak adil. Khawarij mereka memberontak membunuh Utsman akhirnya radhiyallahu anhu. Mereka tuduh Utsman tidak adil, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan alasan mereka adalah dengan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang baik, mencegah kemungkaran. Lihat. Dan di sepanjang masa itu seterusnya. Nah, begitu juga dengan isi sekarang itu. Mereka dengan dalih menegakkan keadilan. Dengan dalih menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Nah, kemudian juga ciri-ciri mereka mereka itu orang yang rajin ibadah. Nah, ini dia fitnahnya. Sehingga orang terpedaya. Sampai-sampai sholat para sahabat kalah. Sampai-sampai baca Al-Qur'annya, sampai-sampai puasa para sahabat kalah dibanding mereka. Jadi mereka ini memang orang yang taat beribadah. Mereka ini taat ibadah. Makanya penampilan mereka pun seperti orang yang zuhud, khusyuk, seperti itu. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan. Apa maksudnya? Mereka membaca Al-Quran, mereka menyandarkan gerakan mereka, tindak tanduk perbuatan mereka kepada Al-Quran, tetapi mereka tidak paham Al-Quran itu. Tidak sampai ke hati mereka, tidak paham. Makanya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali pun mereka kafirkan. Sahabat Muawiyah pun mereka kafirkan. Lalu ketika dikirim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan mereka diutus oleh Ali untuk berdialog dengan mereka, diajak diskusi, dialog. Jadi salah satu cara mendakwai orang khawarij itu salah satunya seperti itu. Dikirim dai-dai yang berilmu orang-orang untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada pangkuan Islam. Jadi ketika itu ditanyakan oleh Ibnu Abbas apa tuduhan mereka? Nah, tuduhan mereka adalah karena Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena waktu itu ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, kedua-duanya sepakat menghentikan perang lalu mereka mengirimkan utusan masing-masing utusan inilah yang akan membuat kesepakatan dan mereka patuh keputusan yang dibuat oleh dua orang utusan ini dua orang wakil ini artinya mereka menerima menerima keputusan manusia berarti berhukum dengan hukum manusia dan kafir wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun kata mereka kafir nah dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan ayat Al-Qur'an juga. Apa kata Ibnu Abbas ketika itu? Bagaimana menurut kalian apabila ada dua orang suami istri yang berselisih lalu terjadi hampir saja terjadi perceraian di antara mereka. Apa yang harus dilakukan? Lalu kata orang itu, maka dikirim utusannya yang laki-laki maupun perempuan wali perempuan maupun wali laki-laki mereka yang bersepakat menyelesaikan itu sebagaimana diarahkan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa. Nah, kenapa kalian terima dalam masalah ini? Dalam masalah perselisihan seorang pria dan wanita, suami istri ini, masalah yang sepele. Boleh kalian katakan boleh menerima keputusan dari dua orang walinya yang juga manusia, lalu masalah umat yang besar ini tidak kalian bolehkan. Nah, lihat mereka tidak punya fikih. Mereka memahami Al-Quran itu zahirnya saja. Sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Kemudian mereka menuduh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghapuskan dalam perjanjian tersebut antara mereka dengan pihak Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in dihapuskan di situ bahwa Ali itu bukan Amirul Mukminin di antaranya. Tuduhan mereka. Nah, itu kan hanya perjanjian kata Ali bin Abi Thalib. Hanya perjanjian. Tidakkah kalian melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menulis perjanjiannya. Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah Rasul, Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrikin? Kalau kami tahu engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak akan perangi engkau. Hapus itu. Cukup tulis Muhammad bin Abdullah. Apa kata Rasulullah kepada Ali yang menjadi juru tulis? Hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tapi itu tidak akan menghilangkan statusnya sebagai seorang rasul. Nah sama seperti ini juga. Nah kemudian juga tuduhannya bahwa Ali bin Abi Thalib berperang dan dia dalam berjihad berperang tidak ada rampasan perangnya. Nah ini tidak sesuai dengan hukum hukum Islam. Jadi mereka seperti itu saklak dalam memahami Al-Quran. Tidak sampai ke hati mereka. Tidak ada fikihnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa di antara kalian yang rela istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha dibagi-bagikan untuk kaum muslimin sebagai sebuah rampasan perang karena waktu itu juga terjadi perang antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang onta. Nah mereka ada orang-orang khawaritnya ada dalam pasukan Ali. Akhirnya 3000 orang tobat kembali ke pangkuan Islam ke jalan yang benar ketika itu. Sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ciri-ciri orang Khawarij ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu adalah umumnya anak-anak muda. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat ciri-cirinya ISIS itu dan yang sejenis mereka itu seperti Al-Qaeda sebelumnya, itu umumnya anak-anak muda semuanya. Muda di sini muda usia bisa juga, muda dangkalnya ilmu bisa juga. Rata-rata mereka tidak berilmu. Ya sekarang itu seperti itu juga. Orang kalau dia muda, maka dia mentah. Pengalamannya sedikit, asam garamnya sedikit. Sehingga sering tergesa-gesa dalam memutuskan permasalahan. Lebih cenderung menggunakan emosi. Kemudian kalau dia muda ilmunya, begitu juga. Sering salah dalam menetapkan hukum-hukum. Itu yang terjadi di antara mereka. Kemudian juga ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri mereka. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Wa yatrukuna ahlal authan dan meninggalkan penyembah berhala, orang-orang kafir. Maka umumnya mereka bunuh mereka lebih penting bagi mereka membunuh orang Islam yang mereka anggap murtad karena tidak berbaiat kepada mereka. Ya, tidak ikut dengan mereka. Bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sadis. Yang di dalam Islam saja kalau dalam perang antara Islam dengan orang-orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muslah, melarang merusak jasad orang yang sudah mati, dan mereka melakukan itu. Bayangkan. Nah kemudian juga ciri-ciri mereka juga di antara ciri-ciri mereka dalam beberapa hadis Khawarij itu juga muncul nanti ketika kaum muslimin sedang, sedang bertikai. Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedang lalai, mereka muncul. Seperti sekarang di sana juga. Terjadi peperangan di sana. Kaum muslimin sedang berperang, berjihad, melawan orang-orang syiah dan segala macam. Mereka malah malah muncul bagai duri dalam daging. Nah, banyak lagi sebenarnya ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semuanya persis seperti yang disampaikan dan khawarij itu kapanpun dimanapun maka sifat-sifat yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada pada mereka dan yang paling sering nyata dan nampak itu adalah sikap mereka yang suka melawan tidak menghargai para pemimpin tidak menghormati mereka dan mudah mengkafirkan orang-orang hanya karena syubhat saja Ya. Nah, ini dia di antara ciri-ciri khas mereka. Termasuk di negeri kita ini juga sudah lama ada benih-benihnya. Benih-benih khawarij itu sudah lama ada. Bukan perkara yang baru. Oleh karena itu sulit untuk memberantasnya, tidak mudah. Salah satu cara untuk memberantasnya adalah dengan ilmu. Harus para ulama, para dai dan juga pemerintah harus berjibaku bahu membahu untuk menyebarkan ilmu yang hak itu mengajarkan kepada kaum muslimin akidah yang benar, manhat yang lurus dan juga menyampaikan bahaya dari khawarij ini, ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Kalau masyarakat sudah paham akidah yang benar, tidak mudah bagi mereka terpengaruh. Apalagi anak-anak muda. Itu sangat mudah terpengaruh hanya sekedar membaca, dapat buku, dapat kaset, mereka sudah apa nama kecintaan kepada Islam itu kan sudah ada. Tinggal dibangkitkan saja lagi. Tetapi apabila dibangkitkan dengan cara yang salah, maka dia akan diletakkan di tempat yang salah juga. Maka wajib bagi kita semuanya untuk berhati-hati terhadap bahaya ini karena ini adalah benih yang sudah ada, bukan sekarang. Jadi ideologi Khawarij ini sudah ada sejak akhir-akhir masa para sahabat itu sudah muncul dan terus sepanjang masa dia terus berevolusi dengan berbagai bentuk dan cara. Semakin canggih mereka, memanfaatkan segala cara juga sesuai dengan perkembangan zaman tetapi keyakinan, pemikiran itu, akidahnya itu ada sebagai fitnah ujian bagian bagi kaum muslimin hingga akhir zaman. Ya. Allahu a'lam bissawab. Sudah cukup waktunya ini? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi pada kajian berikutnya dan insyaallah nanti ada kita juga akan ada khutbah Jumat. Saya akan menyampaikan khutbah Jumat juga insyaallah di masjid di PLN setelah itu insya Allah malam kita juga akan ada kajian lagi. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah kita serta meneguhkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.